بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Wassalatullahi wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an. Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana علمنا التأويل وفقهنا في الدين وارزقنا يا ربنا محبة القرآن والأدب بالقرآن وفهم القرآن والعلم بالقرآن والعمل بالقرآن واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari baik yang hadir ataupun yang mengikuti majelis ini melalui media-media apakah itu televisi, internet, radio semoga semua ini akan menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini kita di awal bulan Ramadan 1435 dan kita akan baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lanjutan dari yang sudah kita baca pada tahun yang lalu karena memang waktu itu belum sempat menyelesaikan dan sekarang akan kita sempurnakan dan himbauan kepada semuanya karena kitab Tibyan ini adalah kitab tentang adab Al-Quran. Maka hendaknya kita pun juga harus memulai dengan mempraktekkan ilmu adab dan tata kerama kepada Al-Quran. Dengan memulai membaca Al-Quran, mencoba untuk merenungi Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan, yang sebagian mengatakan ini bulan Al-Quran. Paling mudah untuk menghafal membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bulan ibadah, paling mudah untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Khususnya membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Dan insya Allah nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi keutamaan-keutamaan di dalam kita membaca Al-Quran. Baik itu sendiri atau bareng-bareng atau yang lainnya. Dan himbauan kepada siapapun yang baca Al-Qur'annya belum benar, belum baik tidak perlu ragu. Jangan gara-gara bacaannya belum baik lalu tidak membaca Al-Quran. Kalau memang belum baiknya membaca Al-Quran karena memang belum bisa, maka dia tidak berdosa di saat membaca Al-Quran tersebut dengan kemampuannya itu. Karena ada orang pernah ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tentang bacaannya yang belepotan ya, ya tetap, tetap Baca Al-Quran itu berat, ngadu ke Rasulullah. Berat karena dia baru membaca. Lidahnya susah. Baru bisa membaca Al-Quran. Kalau zaman sekarang mungkin digambarkan belajar Al-Qur'annya sudah sepuh. Belajar Al-Qur'annya sudah sepuh, sudah tua. Sehingga yang memfasih-fasihkan ya berat, susah. Nah, ada yang kadang huruf H itu enggak ada. Sebagian orang Jawa Timur huruf H enggak ada. Adanya kaf. Alham, alkam kan begitu. Ada sebagian lagi yang huruf fa-nya nggak ada. Orang Sunda. Nah, jadi pak ya. Kalau bisanya begitu ya tidak dosa. Nah, jadi tapi kalau sudah belajar Al-Qur'an ya jadi bisa begitu. Kan ada kalau kalau orang Jawa kan banyak kehilangan haknya ya. Sebagian bukan semuanya yang yang belum bisa maksudnya. Kalau di Sunda banyak kehilangan fa-nya, adanya pak, ya kan gitu. Ya. Bagaimana dengan keadaan orang semacam ini? Enggak apa-apa kalau memang bisanya semacam itu. Yang dosa itu adalah orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar, kok kemudian main-main di dalam membacanya. Tapi kalau memang bisanya semacam itu, enggak dosa. Bisanya hanya seperti itu. Tidak dosa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran, utuh. Yang kedua pahala capeknya tadi. Jadi ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh, tidak usah ragu. Tapi jangan deket-deket sama Ustadz Tajwid nih. Ustadz Tajwid ngertinya Tajwid dok. Ngelihat ada orang baca Al-Quran salah, langsung marah-marah. Padahal salahnya bukan disengaja, salahnya memang lidahnya berat ya. Itu tidak dosa. Jadi ibu tetap membaca. Dan membaca Al-Qur'an ada tingkatannya macam-macam. Intinya yang paling penting adalah membaca dengan hati. Akan tapi ternyata membaca Al-Qur'an ada dengan lidah, ya. Ada dengan mata, ada dengan telinga, ada dengan hati. Maka semakin lengkap, semakin gede pahalanya. Ini kok idahnya. Ada membaca Al-Quran dengan telinga. Gimana caranya? Mendengar. Ada orang baca Al-Quran didengar. Sama itu. Ada baca Al-Quran dengan mata. Diam mulutnya. Termasuk dapat pahala. Ada baca Al-Quran dengan lidahnya. Maka sebaik-baik pembaca adalah yang lengkap semuanya. Matanya membaca, telinganya membaca, lidahnya membaca, hatinya membaca. Maka dikatakan oleh para ulama, biarpun orang itu hafal Al-Quran, maka kalau dia membaca Al-Quran dengan membaca dengan mata, maka itu tetap lebih bagus. Misalnya kita sudah hafal kulhu huwallahu ahad. Tatanya kita membaca Al-Quran. kulhu huwallahu ahad. Maka pahalanya double. Sebab kalau kita pakai hafalan begini, mata kita tidak membaca. Tapi kalau kita membaca mushaf begini, melihat mushaf sendiri ibadah. Begitulah. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana kita cara baca Al-Quran. Apalagi selama ini kita sering menemukan di kampung, di musola-musola ada tadarus, baca Al-Quran bareng-bareng nih bagaimana. Saya ingin baca Al-Quran sendiri atau sebaiknya baca bareng-bareng. Semuanya baik. Kalau orang baca Al-Quran sendiri untuk diri sendiri, bagus. Akan tapi jika ada orang baca Al-Quran bersama orang lain, kadang lebih bagus. Asalkan selamat dari riak dan sebagainya. Lebih bagusnya adalah karena telah membawa orang untuk bisa membaca Al-Quran. Maka ini akan kita bahas pada pertemuan saat ini. Kita sampai kepada separuh kitab sudah. Karena waktu itu sudah berjalan separuh kitab. Kitab At-Tibyan fi Adabi Halmalatil Quran. At-Tibyan, kitab Tibyan. Fi Adabi Tatakrama Hamalatil Quran. Pembawa Al-Quran. Pengemban Al-Quran. Pembawa Al-Quran di sini Bukan saja orang yang menghafal Al-Quran, tapi orang yang ingin berurusan dengan Al-Quran. Cuman biasanya istilah hamalah ini adalah penghafal Al-Quran. Artinya, yang lebih butuh kepada kitab ini adalah penghafal Al-Quran. Semua yang ingin dekat dengan Al-Quran wajib. Ini ini buku wajib ini. Di mana-mana dibaca kitab At-Tibyan ini. Makanya aneh kalau seorang penghafal Quran tidak mengerti kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Bukan At-Tibyan fi Ulumil Quran, bukan. Kalau At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Syekh Ali As-Sabuni itu ada. Bukan itu. Akan ah, tapi ini At-Tibyan ada Adabi Hamalatil Quran karangannya Imam An-Nawawi. Wajib ini buku wajib coba. Dimanapun. Makanya kalau seorang hafid nggak tahu kitab ini mana. Dimanapun. Baik kita sudah sampai kepada faslun fasal fi istihbabi qiraatil Quran. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi Wabi bi ulumikum fid ini amin ila angkol. Faslun fasal. Fistihbabi qiraatil jama'ati mujtami'ina. Tentang kesunahan qiraatil jama'ati membacanya sekelompok orang mujtami'ina dengan bareng-bareng. Jadi membaca Al-Quran dengan bareng-bareng ini ternyata dihimbau dan dianjurkan. Membaca sendiri bagus, tapi membaca mujtami'in bareng kelompok tadarus kayak begitu kelompok ngaji bareng wa fadlil qari'ina minal jama'ati wal mustami'in dan keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an di dalam kelompok ada keutamaan membaca dan keutamaannya orang minal jama'ati wasami'in dari jamaah wasamiin dan orang yang mendengar kelompok begitu ada yang membaca ada yang mendengar wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha dan keutamaannya orang yang mengkoordinir. Orang yang berusaha mengumpulkan orang dari nggak ngaji menjadi ngaji. Ayo kumpul-kumpul kita ngaji bareng. Waharradahum wanadabahum ilaiha. Dan orang yang memacu. Dan memberikan motivasi. Menyemangati untuk membaca Al-Quran. Ini judul babnya panjang. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. I'lam ketahuiyah. Imam Nawawi itu Masya Allah luar biasa. Karangannya banyak sekali. Kitabnya dibaca di mana-mana. Tadi bagi yang kita baca Riyadhus Salihin juga kumpulannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga seorang fakih. Termasuk fakih tingkat tinggi di dalam madhab Imam Asyafi'i radhiyallahu anhu. I'lam ketahuilah anna qiraatil jama'ati mujtami'ina sesungguhnya membaca Al-Qur'annya sekelompok orang. Jika ada orang berkelompok membaca Al-Qur'an mujtami'ina bareng-bareng, itu mustahabbatun dianjurkan sunnah. Bidalaili zahirati dengan hujjah dalil-dalil yang sangat jelas. Wa af'alus salafi wal khalafi al-mutadhahirati. Dan juga pekerjaan para salaf ulama terdahulu dan khalaf dan ulama akhir zaman. al mutadzahirah maksudnya yang banyak menguatkan yang menguatkan ini pendapat tentang kesunahannya ini. Fakat sahha dan telah benar riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Nabi bersabda ma min qaumin tidak ada sekelompok kaum tidak ada sekelompok kaum yadhkurunallaha yang bersama-sama menyebut nama Allah yadhkurunallaha bersama-sama menyebut nama Allah illa kecuali hafat akan meliputi bihim kepada mereka al malaikatu malaikat Allah jadi kalau pengen ngundang malaikat itu kumpul zikir jadi kalau orang berzikir kumpul itu ngundang malaikat ya. makanya subhanallah ya ini ini hadis sahih lah Imam Tirmizi meriwayatkan kadang ada orang aneh ya mengatakan zikir bareng-bareng jadi bid'ah haram, nggak boleh. Ini kan bingung, bagaimana ini ceritanya tuh? Mengundang malaikat oh, nggak boleh. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu dan akan diliputi oleh rahmat, ngundang rahmat Allah. Wa ghasyiyatuhum dan akan meliputi mereka ar-rahmatu rahmat. Wa nazala dan akan turun, akan diberikan oleh Allah alaihim kepada mereka as-sakinatu ketenangan Allah. Undang malaikat mengundang rahmat, menjadikan hati tentrem. Wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut mereka fi man 'indahu di sekelompok makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Para kekasih-kekasihnya dari malaikat-malaikatnya utusan yakni oh, malaikat-malaikat oh, Allah al-muqarrabun yang dekat-dekat kepada Allah. Maksudnya orang makhluk-makhluk pilihan Allah. Artinya dibanggakan, "Hei malaikat-malaikatku, tuh lihat. Itu lihat ada sekelompok orang berkumpul untuk menyebut namaku, untuk menyebutku." Lihat, jika ada seorang ada sekelompok orang berkumpul untuk menyebut nama Allah termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Qur'an ini karena sebaik-baik zikir adalah zikir dengan Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah zikir dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk bagian daripada ingat kepada Allah. Lah ini ternyata mengundang malaikat. Nah, kalau sudah malaikat datang itu mendoakan. Bukan hanya sekedar malaikat datang mau nonton. Bukan. Kemudian rahmat Allah akan diberikan. Kemudian setelah itu akan datang ketenangan, ketenteraman hati. Kemudian setelah itu Allah pamerkan di makhluk-makhluk kecintaan Allah. Malaikat mukarrabin, malaikat-malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Sebab malaikat pun ada tingkatan macam-macam. Seperti halnya manusia ada tingkatan-tingkatan. Ada manusia yang sangat dekat kepada Allah. Semuanya dengan ketakwaan. Ada malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Ingat, bukan dekatnya tempat. Sebab Allah tidak butuh tempat. Kan dikatakan malaikat yang sangat dekat, ya indahu ini, yang dekat kepada Allah, bukan dekat tempatnya, tempatnya. Allah tidak butuh tempat. Kalau At-Tirmidzi, Imam at mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa Nabi Hurairah dan riwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hurairah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang fi baitin min buyutillah di rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya, tidak ada sekelompok orang berkumpul di masjid yatluna kitab Allah kemudian mereka bersama-sama membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu atau dan mereka mengkaji membahas membaca Al-Qur'an saja ada yang ditambah membahas mendiskusin tentang hukum, tentang pemahaman Al-Quran. Bainahum di kalangan mereka. Jadi bukan sendiri. Sekelompok orang membuat satu perkumpulan di masjid. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu ada pemahaman tentang isi-isi Al-Quran. Illa nazalat alihim sakinatu. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinatu ketentraman, ketenangan. Wa rahmatu dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Wahafathumul malaikatu akan menjadikan malaikat ngerumuni mereka. Wadharakarahumullah fi man indahu dan Allah akan pamerkan, Allah akan banggakan di depan hamba-hamba kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rahu Muslim Abu Dawud isnadin sahih. Ala syarti Bukhari wa Muslim. Hadis dikatakan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Baik. Ini lihat, kalau tadi dikir secara umum, kemudian hadis berikutnya adalah membaca Al-Quran. Dan ini Alhamdulillah sudah berlaku di masyarakat kita. Jangan sampai ragu lagi setelah ini yang ngomong bukan kami, bukan siapa. Imam An-Nawawi mengutip dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan babnya pun sangat jelas Imam Nawawi. Jangan sampai setelah ini ada yang berkata berkumpul membaca Al-Quran bid'ah, berzikir berkumpul bid'ah. Ini adalah sudah nggak masuk judul ini. Baik. Wa an Muawiyah dan diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad kharaja ala halaqatin min ashabi. Keluar ketemu sekelompok dari sahabat-sahabat beliau. Nabi keluar ketemu dengan halakoh. Halakoh itu bukan sendiri. Halakoh itu sekelompok. Dari sahabat-sahabat beliau. Fakala. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Ma yujlisukum? Apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Ngapain kalian duduk-duduk di sini?" Qalu mereka menjawab, "Jalasna kami bersama-sama duduk nadzkurullah, zikir kepada Allah." Loh, zikir bareng nih. Yang ibu orang ribut katanya bid'ah bid'ah itu. Nadzkurullah berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa nahmaduhu kami menyanjung Allah. Memuji Allah. Lima hadana karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami. Al-Islam untuk bisa memeluk Islam. Memenna dan berikan karunia alaina kepada kami bihi dengan Islam. Kami menyanjung Allah saat ini berkumpul baca tasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Karena kami bersyukur Allah telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami kenal Islam menerima Islam. Faqala kemudian Nabi menjawab, "Atani Jibrilu Jibril datang kepadaku. Fa'akbarani kemudian memberikan kabar kepadaku. Annallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yubahi bikumul malaikata. Nah, ini makna tadi. Yubahi bikumul malaikata. Allah membanggakan kalian tuh. Di depan para malaikat. Membanggakan kalian. Nih. Hambaku berkumpul. Hei malaikat-malaikatku. Itu ada hambaku kumpul di masjid tuh. Pada zikir tuh. Itu ada hambaku kumpul di sana itu lagi membaca Al-Quran tuh. Bareng-bareng tuh. Yubahi bikumul malaikat. Allah membanggakan Allah. Siapa kita kok dibanggakan oleh Allah? Hah? Yaitu kita yang berkumpul. Bukan kita yang sendiri. Kita yang berkumpul itulah perkumpulan. Dalam kebaikan itulah yang mengundang malaikat untuk bisa meliputinya. Rahmat Allah, ketenangan, keteduhan, dan seterusnya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi Imam Tirmidzi mengomentari hadis hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Wal ahaditsu fi hadza katiratun. Adapun hadis-hadis yang berkenaan tentang ini adalah banyak. Banyak sekali. Wa radda ad-Darimi wa isnadihi Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan isnad an Ibni Abbas dengan isnadnya an Ibni Abbas dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu semoga Allah meridai keduanya qala beliau berkata ini mauquf bukan hadis bukan hadis kepada Nabi akan tapi hadis yang mauquf kepada sahabat dinukil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Man istama ila ayatin min kitabillahi kanat lahu nuro. Man istama'a Barang siapa yang mendengar. Mendengar itu bukan membaca loh ya. Gimana yang membaca? Manistama barang siapa mendengar. Ila ayatin satu ayat min kitabillahi dari Al-Quran. Kanat maka ayat tersebut lahu bagi orang tersebut akan menjadi nur cahaya. Cahaya benerang, benerang hatinya di dunia sehingga mudah mendapatkan petunjuk Mendengar bukan sekedar mendengar dengan kuping saja, akan tapi mendengar dengan keteduhan, mendengar dengan kerinduan, mendengar dengan cinta, mendengar dengan penghormatan kepada Al-Quran. Urwah bin Abi Dawud, Ibn Abi Dawud meriwayatkan anna Abu Darda, sesungguhnya Imam Abi Darda radhiyallahu anhu kana yadrusul Qur'ana ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Imam Abdi Dafa atau Yudarisul Qur'an mengajar Al-Qur'an. Ma'ana farin dengan sekelompok orang. Yakra'una mereka baca-baca jami'an bareng-bareng. Jadi bisa kita mengajari orang bareng-bareng membaca Al-Qur'an. Warwa fadl waruya fadlu dirasati mujtami'ina adapun riwayat telah diriwayatkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an bareng-bareng min afadili salafi wal khalafi dari orang-orang mulia dari kaum salaf dan khalaf wa kudadul mutaqaddimina dan para qadi-qadi terdahulu Wan Hasan bin Atiyah wal Auza'i dari Imam Hasan bin Atiyah wal Auza'i Imam Auza'i annahuma ini orang-orang besar ulama-ulama besar yang semua orang tahu ini annahuma qala mengomentari awwalu man ahdatha dirasata fi masjid Dimask jadi ada di masjid Dimask itu akan dikoordinir lebih rapi lagi yang semula hanya terjadi bentuk kelompok-kelompok akan tapi akan dikoordinir secara rapi di Masjid Dimask waktu itu adalah Hisham bin Ismail. Fi maqdamihi ala Abdul Malik. Jadi uh, ada dikoordinir. Jadi perlu sekali sekarang menghidupkan masjid untuk itu dikoordinir, untuk belajar Al-Quran, untuk ngaji dengan sekelompok-sekelompok ya. Ya selama ini Alhamdulillah yang apa, apa yang kita lakukan ya sudah pas lah. Berkumpul di dalam di masjid untuk membaca Al-Quran kelompok-kelompok gitu. Ini kelompok kelas gede, kelompok kelas kecil, kelas pisah dan sebagainya. Wa amma maruya, adapun yang diriwayatkan Wa amma marwa Ibnu Abi Dawud, adapun apa marwa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud an dhahak dari Imam Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab ada riwayat dari Dhahak, Imam Dhahak. Anahu angkor hadi dirasata ada yang mengatakan bahasanya, ada seorang imam besar mengingkari. Membaca Al-Quran bareng-bareng di masjid itu ada yang mengingkari. Siapa itu? Imam Dohak. Apa kata Abi Daud, Ibnu Abi Daud? Menolak. Qala maru'aitu wala sami'tu. Aku tidak pernah dengar omongan itu. Maksudnya isu itu nggak benar tuh. Yang kata, "Hei eh, Ibnu Abi Daud, katanya kamu nukil Omongan dari Imam Dohak, kalau Imam Dohak itu nggak mau kalau ada orang kumpul baca Al-Quran. Ditolak oleh beliau. Tidak, aku tidak pernah dengar dan aku tidak pernah melihatnya. Bahkan mengatakan, Qad adrak tu ashab Rasulullah, yakni. Ini. Jadi ada Ibnu Abi Dawud itu meriwayatkan dari Dohak, mohon maaf, kini ya ceritanya. Ibnu Abi Dawud itu seorang ulama besar, menukil dari Imam ad Imam Duhak itu mengingkari dan berkata, itu wala itu. Aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar. Bahkan ada tambahnya waqad adraktu dan aku telah menemui ashab Rasulillah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ma raaitu ahadan fa'alaha. Aku tidak pernah menemukan sahabat Nabi melakukan al membaca Al-Qur'an bareng-bareng ini. Ini alasan. Ini apa yang dinukil dari Imam Dhahak. Wa'an bin Wahbin dan juga ada dinukil katanya ada ulama. Jadi ini loh, ulama terdahulu itu jujur ya. Bukan dengan hawa nafsu. Jadi Imam Nawawi itu jujur. Imam Nawawi pertama menjelaskan bahwasanya ini loh ulama-ulama yang mengatakan baca Al-Qur'an bareng-bareng di masjid itu boleh. Kemudian biasanya ada pertanyaan, Imam Nawawi, apakah ada orang yang ngomong kalau baca Al-Qur'an di masjid nggak boleh? Oh, ada ini. Riwayat dari Imam Tuhak, Ibnu Wahab, Ibnu Wahab itu muridnya Imam Malik. Kultuli Malik ini di, diriwayatkan katanya, ini dinukil dari Imam Malik. Ibnu Wahab itu muridnya Imam Malik berkata kepada Imam Malik, gurunya, "Ara'aital qauma yajtami'una?" Apa pendapatmu tentang sekelompok kaum yang berkumpul fayaqra'una jami'an kemudian membaca Al-Qur'an bareng-bareng? Suratan wahidatan satu surat. Hatta yukhtimuha sampai khatam. Gimana? Baca Al-Qur'an bareng-bareng itu. Fa'angkar rodhalika wa'abahu. Katanya Imam Malik mengingkari. Dan mencaci, mencela yang demikian itu. Ini ada riwayat kata Imam Nawawi. Nawawi jujur. Ada nukilan riwayat dari Imam Malik katanya begini. Dari Imam Doha kemarin ini. Sampai Imam Malik mengomentari. Laisa hagada tasna'un nas. Tidak begini yang dilakukan orang-orang. Inna makana yakroh rojul alal akhar yu'riduhu. Akan tapi katanya, Imam Malik mengatakan, yang ada adalah membaca Al-Quran gantian satu-satu. Satu orang membaca Al-Quran didengar oleh satu orang, satu orang baca. Memang benar itu pernah terjadi pada zaman Nabi Alaihi Wasallam. Akan tapi lihat, ini nukilan dari Imam Malik, dari Imam Dohak, Imam Dohak dan Imam Malik melarang. Imam Dohak, Imam Malik melarang. Enggak, enggak ada. Membaca Al-Quran bareng-bareng itu enggak ada. Cuman kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan jujur. Dihadirkan, tidak, tidak bohong. Sekarang kadang-kadang bohong orang. Pengen pendapatnya dipakai, lalu menyembunyikan pendapat orang orang-orang besar yang lainnya. Innukilan dari Imam ad dan Imam Malik rahimahullah ta'ala dari Ibnu Wahab ini, dihadirkan oleh Imam Nawawi kemudian dikomentari. Fahadal ingkar minhuma. Jadi pengingkaran ini ketidakmauan Imam Malik dan Imam Dohak, riwayat tentang Imam Malik mengingkari, Imam Dohak mengingkari ini, mukhalifun bertentangan lima alaihi salaf wal khalaf, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu dan ulama zaman sekarang. Zaman sekarang maksudnya zaman Imam Malik waktu itu. Walima yaktadihi dalilu. Dan bertentangan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas. Bagaimana dilarang oleh Imam Malik? Bagaimana dilarang oleh Imam Toham? Padahal dalilnya sudah jelas tadi. Hadis-hadis yang banyak tadi. Fawwa matruk, maka pendapat yang melarang tadi ya matruk, ditinggal, nggak boleh dipakai. Apa yang dinukil dari Imam Ahdohak? Apa yang dinukil dari Imam Malik? Nggak bisa dipakai. Matruk. Wal i'timadu adapun yang jadikan pegangan, jadikan sandaran. Ala qaddamah apa yang telah telah telah dahulu telah aku sebutkan tadi mata qadama tadi yang aku sebutkan min istibabi dari kesunahan ngumpul baca bareng-bareng itu yang perlu dipegangi jangan dengar riwayat dari Imam Dhahab jangan dengar riwayat dari Imam Malik karena riwayat itu semuanya bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu lakin fi halil al-qira'ata akan tapi bacaan Fi halil ijtima'i laha berkumpul dengan berkumpul ada syurutun, ada syarat-syarat ya qaddamnaha yang sudah saya dahulukan kata Imam Nawawi, awas ada syarat-syaratnya ya. Ada adabnya, jangan-jangan negara kumpul yang satu baca Al-Qur'an, yang empat ngerokok. Yang empat ngobrol. Jadi ini kan menjadi ini, ini yang tadarus jadi salah di. Jadi rupanya yang penting spekernya bunyi, bukan yang penting yang lain dengar ya. Ini yang di Quran, di masjid ini, wow, masuk halakoh. Tanya di saat yang satu baca Al-Quran di mic itu, yang lain tenang ngobrol. Di mana tadi? Sini makan. Nah, ini. Maksudnya itu adalah membaca bareng-bareng di situ, bukan begitu. Artinya baca bareng, kalau ada yang satu baca, satu dengar begitu. Karena mendengar juga bagian baca Al-Quran. Bukan yang penting mic-nya bunyi itu. Sebab mic-nya bunyi yang penting gantian kamu dia. Jadi yang jalan-jalan ngobrol di pojok. Anu. Anu. Bukan begitu. Jadi yang dimaksud di sini ada yang membaca atau bareng-bareng baca, ada satu bareng, yang lain dengar. Jadi tetap khusus dengan Al-Quran. Mungkin ada kesalahan membacanya, kita benarkan dan seterusnya. Baik. Jadi di Indonesia ini sudah benar, cuman caranya ini adabnya. Perlu kembali, ini sudah dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu. Maksudnya tahun lalu, karena ini baru tahun lalu. <laughs> Kalau dibaca lagi ke belakang nanti gak hatam-hatam ya. Adabnya Amma fadilatu man yajma'uhum 'ala al-qira'ati. Adapun keutamaan orang yang mengumpulkan orang untuk membaca Al-Qur'an. Kalau kita ngumpulin orang yuk baca Al-Qur'an tadarusan yuk, bareng-bareng yuk. Ini yang ngordinir, koordinatornya ini. Maka fafiha nususun kathiratun la. Ini pahalanya banyak sekali, keutamanya banyak. Ada nas-nas, hadis-hadis Nabi yang banyak. Di antaranya apa? Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Orang itu aslinya mau nonton bola itu. Cuman akhirnya kita ajak yuk ngaji yuk tadarusan, akhirnya jadi seger semangat baca bareng-bareng. Bener nih, kalau baca Al-Quran suruh berangkat ke masjid sendirian ngantuk ya. Waduh sendiri gelap lagi. aduh. Tapi kalau ada rame-rame Masya Allah. Oh orang pada ke masjid baca Al-Quran. Ya Allah enak bener nih. Maka menghimbau, mengajak, membawa orang untuk berkumpul bersama membaca Al-Quran ke masjid. Ini mengajak kepada kebaikan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi la ayyahdi di Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang gara-gara kamu. Ada orang datang ke masjid, baca Al-Quran gara-gara kamu yang ngajak tadi. Itu lebih bagus daripada binatang ternak yang banyak. Humurun na'am. Binatang ternak yang banyak. Maksudnya kekayaan zaman dulu itu kebayangnya adalah ternak. Jadi orang kaya zaman dulu bukan punya mobil 61, bukan. Punya onta, dan sebetulnya zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Coba kalau sekarang ada orang punya seribu onta, itu duitnya berapa itu? Hah? Humur na'am. Jadi ternak yang sangat banyak. Maksudnya apa? Pahalanya amat gede sekali di saat kita bisa membawa orang kepada kebaikan tersebut. Satu saja. Wal hadithihi kathiratun masyuratun. Hadis tentang himbauan untuk mengajak orang kepada kebaikan sangat banyak sekali. Wa qala wa qad qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa hendaknya kalian bisa bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ngumpul. Coba kalau memang sekarang ada koordinator dari ini ngumpul ngajak ngaji begini ini sama. Ini mengajak kepada kebaikan termasuk baca Al-Qur'an. Kalau Bapak Ibu ngajak ke sini pahalanya berapa banyak ini? Ngaji, ada Al-Qur'an, Sebab kalau tidak begini kadang-kadang anak muda ngabuburit biasanya gitu ya. Ada yang nonton televisi, nunggu buka, macam-macam deh. Coba bayangkan kalau kita bisa mengajak seseorang di dalam kebaikan, berapa banyak pahala yang kita dapat. Mungkin pahala membaca Al-Quran kita dapat. Jauh dari kemaksiatan kita dapat. Dan masih banyak. Maka ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu dan kalian itu senantiasa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Ma'idah. wala syakka dan tidak perlu diragukan lagi fi idhami ajri sa'i fi dhalika tentang keagungan pahalanya orang yang berusaha untuk mengajak orang untuk bareng-bareng membaca Al-Qur'an kami himbau kepada pengurus masjid pun harus menghidupkan masjid khususnya di malam Ramadan sebetulnya juga bukan di Ramadan saja di luar Ramadan hendaknya berusaha untuk menghidupkan masjid dihidupkan masjid. Kalau masjid itu hidup, orang mau ke masjid juga nyaman. Orang tidak pernah ragu dan tidak pernah takut. Ya. Ke masjid nyantai. Karena apa? Di sana banyak orang. Sebab ada masjid kayak kuburan. Sepi. No. Kalau masjid itu bingung. Mau sholat saja Masya Allah. Sholat isya itu sendirian. Tuh. Allah toleh begitu. Baik, eh, ini. karena sepi. Makanya meramaikan ini. Semoga kita termasuk tergolong orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Baik, inilah yang bisa kita baca pada sore hari ini. Dan sekarang ada saya tanya jawab ya. Seperti biasa, ya, pertanyaan barangkali ada uh, yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kasih kami ucapkan kepada guru besar kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada para jamaah kami persilahkan untuk bertanya dan untuk mempermudah tanya jawab ini, kami persilahkan kepada Bapak satu penanya dan Ibu-ibu satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, eh, apakah boleh atau tidak, misalkan orang beragama luar Islam, misalkan Kristen lah, menyumbang untuk membangun masjid atau menyumbang untuk e, biaya operasional kelancaran e, kegiatan masjid itu sendiri. Kalau boleh, apa alasannya? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ibu-ibu, satu penanya. belakang belakang naik berdiri ya naik. Eh? hmm. Assalamualaikum. Saya mau bertanya mengenai di luar tema Bu ya. Kalau kita kan dianjurkan suruh banyak baca sholawat. Tapi kita misalnya kalau mendengarkan sholawat di HP atau di radio terus diiringi musik misalnya kayak musik maizen atau dangdut itu bagaimana Bu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita Syambu Bu Yahya untuk menjawab semua pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sangat menghimbau untuk menciptakan hidup yang indah. Perbedaan agama bukan halangan untuk kita bisa saling menghargai. Dan itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan agama bukan alasan untuk kita tidak tolong menolong. Sehingga di dalam Islam, kalau seandainya tetangga kita yang Kristen itu kok sakit, kita wajib memberikan obat kalau dia tidak punya. Dan kita menjenguk yang sakit dari orang Kristen pun adalah ada pahalanya di hadapan Allah. Karena itu akhlak mulia, akhlaknya Rasulullah SAW Yang tidak mampu mereka kelaparan, kemudian ya kita wajib memberi makan. Begitu sebaliknya, kita pun tidak dilarang untuk menerima pemberian dari mereka. Itu secara umum dalam banyak hal. Akan tetapi yang dilarang adalah sesuatu yang menghinakan Islam. Misalnya ini yang harus diperhatikan. Kalau dalam urusan beri, memberi adalah boleh, bagus. Tapi kalau sudah ada perendahan kepada Islam, kemudian membahayakan kepada akidah kita, maka hal tersebut menjadi terlarang. Contoh, kalau ada seorang Nasrani membantu sebuah masjid, ya begitu ala gada, membantu begitu saja. Tanpa harus disiarkan, tanpa harus diangkat di media, membantu. Wajar, dan ini sebetulnya sudah terjadi. Misalnya apa? Seorang Kristen yang hidup dengan orang Muslim itu biasa. Bahkan suatu ketika ada yang mengatakan apa? Memberi makan. Ada orang kok pada ngaji di masjid ya. Ada mengirim mereka memberi makan dan sebagainya. Karena hidup yang indah. Hidup yang indah. Dan boleh saja. Yang menjadi tidak boleh adalah jika ada nilai penghinaan. Contoh. Seorang di luar Islam. Ternyata menghidupkan masjid ini. Membiayai masjid. Kemudian diekspos. Bahasa masjid ini yang membangun adalah ini. Orang kafir ini. Pembiayaannya pun adalah orang kafir. Diangkat di syiarnya. Merendahkan mati Islam. Seolah mati Islam tidak bisa membangun itu semuanya. Tujuannya nggak benar begitu. Atau santunan ini telah diberikan oleh sekelompok. Pasti ada maksud yang demikian. Santunan diberikan oleh seorang kafir ini kepada kaum muslimin yang fakir yang ada di sini. Diangkat syiarnya ini. Us. Sehingga lihat, ini bisa menjadikan akidah orang-orang Islam ini tercuri. Mengatakan bahwasanya orang kaya tetanggaku saja pelitnya setengah mati. Ini orang yang tidak Islam kok baik bener nih, ngikut aja deh. Jadi kalau ada syiar merendahkan, ada diangkat syiarnya, lalu merendahkan Islam tidak diperkenankan. Sama dikatakan oleh para ulama tentang bekerja di orang kafir pun bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan memenuhi beberapa syarat. Di antaranya terhormat. Terhormat. Kalau seorang suster lalu merawat orang Kristen, biasa, wajar mengobati. Seorang dokter merawat orang Kristen. Tapi kalau digemborkan misalnya, dengan sengaja merendahkan, misalnya seorang kafir menyewa seorang muslim nih, untuk mohon maaf. Nyebokin. Kalau mencebokin kan nolong, bagus ya. Karena dia bu, butuh. Ini memang betul pengen menghinakan, mohon maaf ini. Sehat orangnya. Kenapa? Biar semua orang tahu kalau yang ngepokin aku adalah orang Islam. Kan kurang ngajar begitu ya. Haram kita belajar karena kita bak-bak kerja di tempat tersebut. Merendahkan Islam. Tapi kalau ada orang Kristen butuh bantuan dalam keadaan dia sakit, darurat, kita mencepoki ya nggak ada masalah. Tolong menolong. Tapi kalau sudah ada perendahan itu loh yang menjadi tidak di, diperkenankan. Ini yang harus difahami. Jadi nggak apa-apa menerima bantuan dari orang Kristen, orang Nas, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha. Itu nggak apa-apa pemberian karena memang Islam menganjurkan untuk kita bisa saling berbuat baik dengan sesama. Bahkan perlu berlomba kita bagaimana kita menampakkan kebaikan ke kemuliaan akhlak itu. Itu yang ada. Dan Nabi pun pernah mendapatkan hadiah dari orang orang Yahudi. Dan Nabi Khusrudon Termasuk daging yang dimakan Nabi adalah dari seorang perempuan Yahudi yang dikasih racun itu. Nabi nerima. Jadi Nabi kena racun. Sampai rasa sakitnya itu kadang muncul. Hingga sampai Nabi Muhammad merasakan sakit yang panjang. Termasuk sakit menjelang wafat beliau. Beliau mengatakan rasanya ini adalah sisa-sisa daripada racun yang disisipkan oleh wanita Yahudi waktu itu. Jadi menunjukkan Nabi menerima pemberian dari orang Yahudi. Ini kalau tahu dalilnya itu. Nabi pernah dikasih oleh bapak baju bersulam emas dari Yaman. Belum Islam waktu itu. Dari Najasyi belum masuk Islam. Baju Afiriyah. Biasa Nabi mendapatkan hadiah. Dan Nabi tidak menolak karena itu dalam irama menjalin kebaikan kepada sesama. Tapi kalau pemberian itu dalam irama merendahkan, itu tidak boleh kita nerimanya. Misalnya apa? Mau diekspos. Bahwasanya masjid ini akan dianu oleh ini. Seorang kafir begini akan membiayai masjid ini, semuanya akan ditanggung, semuanya. Maka kalau sudah nilainya ada ada ada, ada maksud merendahkan Islam, maka itu tidak diperkenankan. Wallahu alam ada Adapun solawat, solawat hendaknya solawat saja. Kalau solawat dibarengi dengan sesuatu yang misalnya menjadi kebiasaannya orang fasik, maka itu menjadi beda permasalahannya. Di dalam pembahasan alat musik ini yang pernah kami hadirkan dan juga ini harus diingat bahwasanya bagaimana hukumnya menyenandungkan lagu ini lagu dulu kalau solawat jelas menyenandungkan lagu asal karena itu ada lima hal yang harus kita bahas yang pertama adalah bagaimana hukumnya menyenandungkan lagu syair sebelum masuk solawat nanti Ternyata hukum membaca syair adalah boleh-boleh saja sebab pada zaman Nabi Bung banyak sahabat Nabi yang menjadi penyairnya Rasulullah termasuk Hasan bin Thabit penyair. Jadi membaca syair adalah boleh. Sebab lagu termasuk di dalamnya adalah syair. Asalkan maknanya benar, bukan syair yang majin, bukan syair yang apa namanya wujud wujud, apa itu? jorok, purno, kotor. Mengajak berjuang, semangat, pendidikan, nasihat untuk anak, nasihat pada orang tua, nasihat untuk tolong menolong. Yang ada nilai-nilai membangun jiwa. Membangun hati, membangun moral. Boleh? Kemudian yang kedua, siapa yang menyenandungkannya? Nah, anak perempuan menyenandungkan di depan kaum laki-laki. Pamer suaranya meliuk-liuk, tidak diperkenankan yang demikian. Biarpun yang dibaca solawat, kan begitu. Ya, harus ada aturan tata mainnya. Kemudian mana tempatnya? Kalau tempatnya tempat terhina. Tempat naudzubillah tempatnya orang mabuk, berzina dan sebagainya mau sholawatan Orang ajar namanya. Ini ada orang mabuk, wah, rabu, wah, segala macam, asap rokok, mabuk, zina, laki perempuan, nggak pakai baju, naudzubillah. Tatanya ada yang sholawatan. katanya, Pak, saya membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini kurang ajar namanya ini. Tempatnya. Waktunya, lihat. Biarpun baca solawat, tak tanya rame-rame orang lagi khutbah Jumat. <laughs> orang lagi tidur, lagi ibadah, lalu kita baca solawat keras-keras. Kemudian yang kelima ini adalah diiringi dengan alat. Jadi kalau empat ini terpenuhi, baru biasanya yang kelima. Sairnya benar, solawat sangat benar. Yang menyenandungkan benar, bukan perempuan di depan kaum laki-laki, kemudian gaya ganjennya, bukan. Kemudian tempatnya benar, waktunya tepat. Baru setelah itu jika dibarengi dengan alat musik. Nah, alat musiknya itu sendiri adalah alat musik model apa ini? Kalau sudah alat musik itu menjadi ciri khasnya orang fasik. Apalagi dengan lagu-lagu fasik. Lagu fasik itu nadanya nada setiap orang tahu. Kalau nadanya itu nadanya orang goyang pinggul yang perutnya kelihatan. Nah, nggak boleh itu. Sebab sekarang ada inovasi katanya. Membaca salawat pakai lagu, tidak tahu lagu apa begitu. Ya, akhirnya orang jadi kenal lagu itu, terkenang lagu itu. Akhirnya mengatakan apa? Eh, enakan suaranya artis itu ya, no. Ya jelas dong, ibu-ibu ini suaranya aja uh, plus sumbang nah, dibanding ya. Akhirnya betul-betul akhirnya rindu. Wah, ini loh. Akhirnya dengar sama lagu-lagunya, bukan seneng sama solawatnya. Jadi alat itu kalau alat musiknya kalau sudah menjadi kebiasaan orang fasik tidak diperkenankan. Tapi kalau memang alat musiknya itu bukan dakbul fusak, sebab masalah pengharaman alat musik ini adalah pembahasan secara khusus Sebab Nabi SAW pernah bersabda, di ala ummati yuhirruna yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif." Imam Bukhari meriwayatkan satu-satunya hadis sahih. Berkenaan dengan alat musik. Seakan datang suatu suatu masa umatku itu menghalalkan al-khirra berzinaan, wal khamra minuman keras, wal ma'azif ma'azif. Ma'azif itu ditanyakan alatul lahwi, ditepsari alatul lahwi, alat alat yang melalaikan. Ada yang mengatakan alat musik. Anggap saja ini alat musik. Para ulama membahasnya dengan rinci. Tiga hal ini. Akan datang suatu ketika umatku menghalalkan tiga hal. Khomer, zina, alat musik. Ulama tidak langsung begitu langsung membaca. Membaca ulama satu-satu. Khomer. Kalau ada orang menghalalkan khomer, jelas dia kafir. Karena khomer diharamkan oleh Al-Qur. Jelas. Kemudian zina. Wah, orang menghalalkan zina, kafir nih. Jelas. Karena zina telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Ma'azif ini Nah, ini yang masalah. Ini belum ada pengharaman sebelumnya. Kok langsung masuk bab sini, gimana nih ceritanya? Ternyata para ulama membahas ini masalah iktiran. Iktiran itu ada di bawah Ini disebut Rasulullah karena umumnya. Biasanya di tempat yang di, di, di situ digunakan untuk mabuk dan zina, biasanya ada apanya? Ada alat alat musiknya. Jadi bukan dari zatnya alat musik. Maka dari itu, para ulama mengatakan Alat musik jenis apa? Alat musik yang menjadikan dakbul fusak, alat musik menjadi ciri khasnya orang yang mabuk dan zina. Itulah yang diharamkan. Jadi kalau orang mendengar alat musik tersebut terngiang, terkenang-kenang dengan perkumpulan orang zina tersebut. Jadi ini ada pembahasan detail sini. Maka kalau sudah mohon maaf tadi dibawa ke apa musik yang eh, goyang pinggul dan sebagainya, jangan dah solawatan. Solawat biasa saja lah. Allahumma sholli ala sayyidina. Tidak usah dibawa kepada lagu-lagu yang lagi ngetren sekalipun ya. Lagu goyang pinggul ya Nanti solawatannya goyang pinggul bisa-bisa itu. Apalagi suaranya ibu-ibu yang bagus juga. Wah, semakin dahsyat alat musiknya. betul di atas panggung pengennya solawatan tapi cari maksiatnya nih. Nah, ini tidak jadi. Jadi jangan mengangkat syiarnya orang fasik. Adapun dengan alat-alat yang sangat diperkenankan oleh Nabi misalnya hadro, dufu, rebana ataupun alat-alat yang asalkan tidak menjadi ciri khasnya orang fusak bukan dakbul fusak sehingga kalau kita mendengarnya itu bukan terngiang urusan orang fasik. Sebab setiap daerah butuh banyak kebiasaan. Daerah Jawa punya alat musik, daerah Sumatera punya alat musik, daerah ini punya alat musik, semuanya itu. Dan kadang di tempat tersebut tidak ada hubungannya dengan mucun, tidak ada hubungannya dengan kefasikan, tidak ada hubungannya dengan maksiat. Hanya sebuah tradisi saja, lalu disuarakan, kemudian untuk menghibur keluarga dan sebagainya. Maka kita menggunakan alat tersebut bukan sesuatu yang terlarang. Karena apa? Bukan kebiasaannya orang fasik. Tapi kalau sudah sebuah alat musik sudah menjadi ciri khasnya orang fasik. Orang pemabuk, orang pezina, orang yang hura-hura, yang tidak pernah kenal sholat dan sebagainya. Nggak boleh kita menggunakannya. Itu loh. Jadi kalau ingin membaca sholawat, sholawat saja murni sholawat. Kalau harus diiringi dengan iringi dengan dengan rebana atau alat-alat yang bukan menjadi khasnya orang pak fasik. Tapi kalau sudah menjadi ciri khasnya orang yang goyang pinggul perut kelihatan itu, maka nggak boleh sholawatannya. Bukan tambah pahala, tapi tambah do, dosa. Baik ini saja. Kemudian ada seorang saya punya seorang adik sedang mondok dan dia betah di pondok. Sama orang tua saya disuruh pindah. Padahal pondok jelas itu bagus misalnya akhlaknya dan sebagainya. Adik saya tidak mau. Saya pernah dengar kalau orang tua tidak ridho maka susah untuk mencari ilmu. Betul. Jadi cara menuntut ilmu, wahai anak-anakku, semuanya harus ada ridho dari orang tua. Kalau menuntut ilmu tanpa ridho orang tua itu susah. Maka, tapi sekarang adik saya masih di pondok, belum pindah. Pindahnya nanti syawal. Jadi bagaimana yang terbaik? Jika pindahnya adalah, nah ini menjadi masalah. Nuntut ilmu itu, seorang tua itu kalau sudah, ini belajar, pelajaran memondokkan anak, pelajaran men menuntut ilmu. Kalau kita sebagai orang tua, seperti kami punya orang tua, itu di saat memberikan ke pesantren Bangil itu sudah diserahkan. Mau pelukut, mau apa saja pokoknya. Kalau bahasa Jawa itu diplokoto, mau diapain saja sama gurunya ya bebas. Mau dididik begini dia itu. Mestinya orang tua begitu, jangan ditarik ulur itu. Makanya tadi bagi anak tahfidz yang daftar hampir 300, ternyata yang terima cuma 50. Dari 50 pun harus pasrah orang tuanya itu. Sebab kalau orang tua tidak pasrah tuh ngerepoti. Dan banyak kejadian di sini. Ah, sudah ada, sudah mulai bisa itu orang tuanya rewel itu. Ada pengen ini, pulang saja sudah. Karena kalau orang tua tidak menyerahkan total, susah anak itu dididik. Dan betul susah. Dan ternyata kebanyakan orang tua kayak begitu, dia bakal nyesel setelah itu. Dan kita menemukan banyak. Dan bukan orang jauh dari kita. Kadang-kadang menyesal setelah itu, gimana anak saya? Ya salahnya sendiri. Oh anak lagi seneng-seneng belajar, intinya ganggu. Karena harapannya di sana begini-begini. Kepatuhan kepada guru itu penting. Misalnya ini tidak tahu di pondok manapun. Tanya, kalaupun harus pindah harus izin dari guru tersebut. Tidak boleh seenaknya. Maka orang tua itu jangan. Kecuali kita menemukan di tempat tersebut akhlak tidak baik, akidah tidak benar, cabut. Akidah dan akhlak penting. Tapi kalau akidahnya benar, akhlak yang benar ya jangan main cabut. Harus ada izin. Bahkan perpindahan dari tempat ke tempat pun harus. Waktu kita pindah dari Bangil ke Yaman pun, kita punya guru Habib Hasan Bahrum menjerahkan dari guru ke guru. Tidak rela anaknya jalan sendiri begitu. Tidak, ini adab. Ini banyak orang tua tuh yang rusak anak kayak begitu. Hanya karena orang tuanya dapat tawaran, oh di sini bagus begini begini begini. Oh, apalagi setiap bulan dapat duit begini, wah tambah kacau lagi. <laughs> Akhirnya begitu saja dipindah, oh tidak dapat il cari ilmu tidak semacam itu. Makanya orang tua itu kalau sudah menyerahkan kepada seorang guru, dilihat dulu Pak, benar tidak gurunya ini? Sebelum masuk sudah dipikirkan. Akhlaknya seperti apa guru tersebut. Kemudian setelah masuk jangan ikut-ikut. Membantu malahan. Kadang-kadang yang begitu. Makanya saya ancam ini para orang tua. nanti giliran anaknya sudah dapat 20 juz. Pulang saja nak. Karena di rumah butuh bantuan nak. Abah kan punya pondok gede nih nak. Mau apa lagi nak. Jadi belum dapat izin dari gurunya sudah pulang. Ada pindah lagi ke tempat lain. Dan berapa banyak? Ada sebagian orang yang tiba-tiba orang tuanya juga semacam itu. Dia nyesel setelahnya. Nyesel. Jadi orang tua itu jangan jangan begitu. Kalau mau serahkan kepada guru serahkan kecuali ada pelanggaran moral. Di situ misalnya akhlak eh, apa, akidahnya sesat, wah, wajib dicabut. Kalau yang demikian itu harus dicabut kalau tidak anak kita akan sesat dan akan hilang. Jadi ini kalau memang di situ alasannya tidak ada, maksudnya tidak ada sebab untuk pindah, maka yang perlu diingatkan orang tuanya ini. Jangan begitu orang tua. Dan kita menemukan aja kisah semacam itu. Setelah dipindah ke sana, pertama anaknya tidak puas. Kemudian apa? Su'ul adab kepada guru yang pertama. Namanya itu su'ul adab. Tidak punya adab dengan guru yang pertama pun, kata Imam Haddad. Wa idha qalbu syaikh. Jika sudah berubah hatinya seorang guru yang pertama, maka seribu guru pun tidak akan bisa membenainya. Maka di sini pun selalu kita tanya, ini belum ditanya lagi setelah ini ya, yang baru-baru ini. Khususnya yang gede. Kalau anak kecil kan rata-rata belum mondok. Kalau sudah besar itu biasanya kami tanya, pernah mondok di mana sebelum ini? Kalau masih ada ikatan dengan pondok yang dahulu tidak akan diterima. Enggak, kita tidak rebutan siswa. Kita tidak rebutan santri. Makanya kalau ada anak belajar ke tempat ini, dan coba dilihat ini. Kalau sudah kuliladab kurang ajar kepada guru yang pertama, tidak akan dapat ilmu. Belajar, biarpun dia cerdas di tempat ini. Cerdas, paling pinter. Tapi kalau sudah kurang ajar dengan guru yang pertama, susah. Karena guru yang pertama sudah dilukai. Su'ul adab ke guru yang pertama. Ini harus wahai para orang tua. Jangan sampai dirusak anak-anak itu. Ini kadang-kadang ini penyakit, penyakit menuntut ilmu itu orang tua. Orang tua seenaknya sendiri, orang tua yang kaya, orang tua yang alim, ini semuanya bisa menjadi sebab. Orang tua yang kaya pandangannya macam-macam. Orang tua yang alim segera butuh. Biasanya di pondoknya butuh ustad, Giliran anaknya sudah mulai jadi setengah ustad, Itu segera pengen dicabut pulang ke rumah. Ya, di sini sampai selesai. Dapat izin dari guru misalnya kalau di sini, maka insya Allah nanti amanah itu akan bermanfaat. Bukan seenaknya sendiri. Ada orang pindah sana, pindah sini, Semuanya sendiri. Lihat, gak bisa gede itu orang. Berat. Dan ini hakikat berat itu. Karena ilmu itu bukan di otak saja, tapi barokah dari guru-guru mulia. Termasuk dari orang tua. Tapi kalau memang pertimbangan orang tua jelas, alasannya jelas, maka hendaknya nanti minta izin kepada guru yang pertama, minta izin guru, minta pendapat sama gurunya saja nanti agar direstui sebab guru yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Misalnya guru tersebut pasti akan memberikan petunjuk, baiklah nak, demi keriduan orang tuamu aku akan izinkan engkau untuk pergi. Pasti ngomong gitu. Tapi kalau sudah seenaknya sendiri langsung hilang, leng begitu. Wah. Biarpun alasannya patuh kepada orang tua tapi ternyata suul ada pada guru, ilmunya tidak benar. Atau terpaksa memaksa di masa di tempat pesantren tersebut, tapi orang tuanya sakit juga nggak benar. Maka dipertemukan ini diskusi komunikasi yang baik dengan orang tua, maka buahnya adalah manfaat ilmu dan berkahnya hidup. Apakah sholat terawih disunahkan memperbanyak tempat? Kaidahnya bahwanya semua sholat sunnah itu disunahkan untuk memperbanyak tempat. Jadi wayukrohul al-iton. Jadi kalau kita berada di sebuah tempat itu, kalau melakukan sholat sunat, jangan menempati satu tempat saja. Sunnahnya justru malah pindah dari ini, sini, sini, memperbanyak saksi. Kalau sholat berjamaah memang paling bagus ya tempat sop pertama kan begitu bagi kaum laki-laki. Kalau perempuan adalah paling belakang. Jadi di sini bahwasanya kalau seorang eh, apa e, melakukan apa tadi e, eh, teraweh karena teraweh ada sangkut pautnya dengan barisan sop Nanti kalau nanti kita pindah-pindah bisa rusak aturan barisan. Sebab berjamaah dalam terawih itu sendiri adalah sunnah. Sunnah berjamaah dalam terawih, dan ini sunnah khulafaur rasyidin. Kalau sholat terawihnya sendiri, ya tetap disunahkan dia pindah-pindah tempat, memperbanyak tempat. Bojok sana, bojok sini, tempat sana, tempat sini. Tapi kalau sudah berjamaah, karena ada aturan, arusan, aturan berjamaah, maka hendaknya diaturi, diikuti aturan jamaah. Kok idahnya? Sholat yang dilakukan sendiri, sholat sunnah yang dilakukan sendiri, dihimbau untuk kita memperbanyak tempat. Faktirul buka, buka ini. Buka itu memperbanyak tempat saksi. Jadi setiap tempat yang kita gunakan untuk sujud, ada saji saksi. Sujud ini saksi. Makanya kalau ibu pengen sholat, jangan di musola saja. Akan tapi kadang di ruang tengah dan sebagainya, pindah sini, tidak apa-apa dengan sajadahnya. Biar perbanyak. Kadang sholat sunahnya di ruang yang sempit lagi, panas lagi. Jadi memang mempercepat sholat. Ada sebagian musolanya orang itu kan sempit banget, panas lagi. Jadi sholatnya cepat-cepat ya. Oh, langsung keluar. Kalau di luar kan kebuka itu. Cuman tentunya kebukanya harus ada aturannya, bukan terlihat oleh orang yang menjadikan sebab ria dan sebagainya. Tidak, rumahnya tertutup, boleh di mana-mana. Itu sunnah memperbanyak tempat selagi sholatnya sendiri. Tapi kalau sudah berjamaah takut mengganggu aturan berjamaah maka tidak dihimbau untuk bisa untuk pindah-pindah ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdurna wa afina wa la tubritna, wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Awal Ramadan ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah telah Engkau telah memasukkan kami ke bulan mulia, bulan Ramadan ini ya Allah dan berikan kepada kami umur panjang hingga sampai bisa akhir Ramadan. Dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, Ya Allah. Kembali kepadamu dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jadikan pertemuan ini adalah pertemuan karenamu, Ya Allah. Yang menjadi sebab kami mulia di hadapanmu, Ya Allah. Muliakan diri kami dan keluarga kami, Ya Allah. Bantulah kami untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah, Bantulah kami untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan benar anak-anak kami semuanya ya Allah. Bantulah kami untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan bantulah kami untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadan adalah bulan kasih sayang ya Allah. Maka tambahkan kasih sayang kami dengan sesama kami, lebih khusus dengan saudara-saudari kami ya Allah. Dengan keluarga kami ya Allah, rumah tangga yang indah penuh kasih sayang dan kecintaan. Dengan anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, Ya Allah, yang sempit rizkinya lapangkan ya Allah. Dengan rizki yang halal penuh berkah. Halal penuh berkah. Dan siapapun yang telah engkau lapangkan rizki mereka. Kami mohon berkailah rizki mereka. Dan jadikanlah ya Allah. Mereka bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat dengan kekayaan yang kau berikan kepada mereka. Jangan kau hinakan mereka ya Allah. Dengan kekayaan mereka. Kami mohon ya Allah rindukan kami kepada Al-Quran. Mudahkan kami untuk membaca Al-Quran. Rindukan kami kepada Al-Quran. Mudahkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak di antara kami yang lalai dan lupa. Sehingga Al-Quran jauh. Dan kami mohon berikan kepada kami pemahaman kepada Al-Quran. Pemahaman darimu ya Allah. Dan sungguh engkau maha tahu untuk memberikan pemahaman kepada kami. Dan mudahkan kami untuk mengamalkan. Jadikan Al-Quran menjadi sejuk. Kesejukan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami dan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami bantuan untuk mendidik anak-anak kami semua. Ya Allah, Ya Allah, Berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang di tempat ini, apakah yang berjuang dengan harta mereka? atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka semua, Ya Allah, ketulusan, keikhlasan, Ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, Ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, Ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas dan orang-orang tulus, Ya Allah. Ya Allah. Ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah. Umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, jadikan ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 sallim صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور